Sinten juragan Perkenalkan nama saya Nama saya adalah Rasmun sinten buri sinten kula namine Rasmin Adine Rasmun Tunggu si Adine nyong apa Sirsi. Lah, sing betul dingin kawan. Sing betul dingin sira. Lu kan aku kakakmu. Eh. Angger anak kembar gue jarene sing betul dingin gue adine. Sebabnya eh. dijejek kakaknya. Bengong apa ya? Sinarani lupin sama Kais kita kaya codot sama eh. Perkenalkan nama saya Christian Ronaldo Pemain bulu tangkis dari Jepang Christian lu ngadep bulu tangkis. Oh, pemain sepak bola. Eh, semain tinju siapa ya? Siapa ya? Chris John. Eh? Chris John. Chris kan kaya bekas bojone anak. Oh, ya, Chris kan Dayanti yo. Siapa? Chris Dayanti. Chris Dayanti tak kaya itu diperes buat campuran wedang oh. Oh, jokeris kok. Oh seru keris. Arane keris sama Yanti. Gara Rasmon tubuh Kim Riki, ayah pikir sapu naon teh. Dengarkan nasihat saya. Saya ini adalah petugas dari lembaga Badan Hukum Negara Purwamadenda di mana dirimu dan Christian Ronaldo selendang om oh selendang berada negara Pulau Madendara kehilangan pusaka ini mustika merah delima disinyalir berdasarkan dukun-dukun sing dikumpulakan Anak banyu nang ember, diokori nganggo baterai, dukun sana pitu mengatakan sing jukun lume lurah karang sembuh benar ke waktu rapat aku orang melu waktu sidang aku tidur padahal sidang soal rakyat uh oh, puluhan panas nah, Tuduhan itu benar-benar maka dari itu sekarang kontak Jawa Mari Negara Purwana Denda aku sudah surat penangkapan dengan tujuan menyolong pusaka mustika merah terima Iman Iman lah sampai nyolong apa orang? Ora bapak oh, bisa wong sakile kon. Aku lagi ngaji patang bulu dina ngaji karo Kiai Uskuri. Ya ya ya ya sing Hilangnya kapan? Dua minggu yang lalu. Ya Ngawak mungkin? Tolong genteng. Minggir ini minggir. <clears throat> Aku orang urusan karo kon. Betul. Sama orang urusan karo nyong tapi dia adalah sahabat saya, dia adalah teman santri saya. Kamu agamanya Islam ya. Nah, agama Islam itu sholat subuh itu Berapa rokaat? Sholat subuh kan berapa? Sholat subuh itu tiga rokaat. Betul. Nah, karena aku Islam sholat subuh itu nomor rokaat, Berarti orang tahu sholat subuh. Eh, eh, eh. Aja film dijebak kon goblok. Aja plak-plak itu liu. Gila sudah kayak melon ya. Om, kalau sampean kalau sampean itu beragama Islam, orang Islam itu tidak boleh memfitnah. Man khotama bihoiri aini bahwa awalus saya Artinya ibu Oh. Man lan sapa wonge Hotama ngrampungaken perkara bi kalawan hoiri ora. Aini mata loro ora weruh dewek, ora ainul yakin bahwa mangga iku awaluhum setan, awalu sayatin, perbuatan setan. Tapi nasi nasi dukun-dukun wis dikumpulaken. Yang kon. dukun mana? Dukun mana yang punya bukti dan punya saksi? Angger dukun wae akeh-akeh ngarang goblok. Malah bisa jadi fitnah. Saya pernah mendatangi dukun. Dukun itu mengatakan pada saya, "Kang Sedang, jangan berani-beraninya nerap alangan tak ini pusaka. Alangannya apa? Aja ngadepin sore longan." Angel. Silakan ditangkap. Silakan diapakan. Saya saksi dan beberapa orang santri-santri bahwa dia itu sedang ngaji 40 hari yang lalu karena kehilangannya dua minggu berarti 15 hari 14 hari batal demi hukum Ayo mana bener eh, ya Iya, tapi kita kan sudah mendapatkan job dan sudah mendapatkan uang muka untuk menangkap serentang dan eh untuk menangkap lupi. Saya sudah menerima DP. Eh malah ngomong. Eh ada temona ya. Rahasia malah temona. Goblok. Kan bagi maju, sih maju ini. Maju kan dia nanti yang baik. Gantian, lo bayarannya pada aku bakal ini. Kita bersama ada orang ngomongin. Eh, mana gantian? Jalan. Eh, hey, apa? Rasmin. Jadi primen keputusannya, dia keputusannya primen. Lah kira primen. Mikir. Tapi kabeh dewan menuduh bahwa singarane lupit sinyolong. Kalau lupit sinyolong. Kamu tahu gak yang namanya mustika merah delima itu apa? Ora urusan seperti bawa kejongge dibayar, gue gawe nyekel, ngerangket, borgol, si lupit ini ngomong bayar apa lah kebayaran ini kecepat-cepat, mustika merah kelima merah sekelip pemurah saka kurbing dumadi diwene mata diwene sumur diwene cangkang diwene ilat ilat anak manis anak pahit anak gurih anak asin tapi tanpa capak ilatnya wong riang jika ada wong sakit, panganan enaknya kayak apa lu dipangan. Wong sakit rasanya pahit. Nah, pahit. Nah. Delima, delengan lima waktu. Angger wong mesti deleng barang lima waktu sujud para ngarsa dalam Allah. Orang gampang nuduh kayak sampean. Ya, nyongke ora nuduh apa. Sing mending nyong mene kowe repan nyekel, repan borgol, di borgol ora film dipaksa lupit karo apa kabeh keluargane pengawa maring pengadilan negara Purwamadenda panti leboknan penjara perkarane dituduh sing dituduh itu ada praduga tak bersalah bisa jadi dia tidak bersalah Keterangan CCTV, keterangan dukun itu tidak bisa dijadikan patokan. Harus ada saksi, harus ada bukti. Saksi ini siapa? Benar tak benar ya? Iya, paling benar. Wih, masa takut saksi kalau bukti Kenapa digawa apa orang? Tangan orang gelem dihancurkan rumahnya, toko rumahnya. Iya gue, kayak gue gue. Ngomong cewek tapi ya gue. Iya, maksudnya gue anggar kono ra lu melu lu srentalobe pan dibanda kayaknya wis gawa pasukan akeh nemen kon umai pan diobong pan jemput secara paksa nangis Ya ora cukup nangis ora cukup. <laughs> aku ora nyolong aku kenang fitnah. <laughs> eh. Nilai Nyong harapan masyarakat masih aku ya, Nyong harapan masyarakat saudaraku Saya tidak akan menyerahkan kawanku kepada lu Mana surat penangkapannya Wong oh, surat penangkapannya kok digawe nang tanah. Goblok, surat penangkapan dibuat dulu baru ditangkap. Kalau surat penangkapan tidak dibuat, itu berarti semau polo kamu, semau polo kamu, semau polo kamu. Oh, tak saya lah ya. Wes, saya tak paksa anggur pun bela nih Kon kisan takgawa. Pasare menghalang-halangi pemeriksaan, menghalang-halangi dan menghalang-halangi tugas negara oleh pejabat negara. Bagus. Nyoman tiga wasisan, pan tiga wasisan. Lalangan kepet tepen jelentik paham yuyu kepetek nyapi apa manis rendang wani para bos takut ini apa nih cekal sabuk bilang kado aku nggak mau hati pada bilang-bilang Bos oh, mesti bakal gak ayo nurut pengen Oh, ah, ah. mulane yo udah wis ngomong. Ngomong apa? Ya. Apa sih? Eh. Dapat ke pelabo. Pantas. Nyawi jalan di perorat. Di pisane. Rakyat kaya asungap. Para kelemilingnya. Yang es nyumbang masjid. Ah, nyumbang madrasah. Warang yang orang tadi nyumbang ada tak jaluk mandi. Tak tuku kucing suka mendem eh si nutup dibuka eh tak buka eh Alhamdulillah. Minum ciu ke Alhamdulillah. Ya berdebu orang ini sekali kali Gusti Allah. Nggak boleh. Pasak potong remo selamat ke pelamu. Eh. Antane Tarno Jomblang. Eh, Mas, mas, mas. Apa? Jaringin nong ciuku haram. Hah? Jarang nginung ciuku haram. Si ngomong ini haram siapa? Kiai Neo. Soalnya Kiai Neo orang mendem. Kiai Neo orang tahu nginung ciu. Angger Kiai Neo tinungi ciu ya mau eh, eh. ini orang mendem. Aduh, singaran yang wong urip kepenak temen kaya yo ya, ya, nikmat. Iya, iya. iya rasanya kayak numpak unjar aduh nah bengi-bengi anak serengeng Hah? Duduk serengenge wulan. Picek matane kon kae serengenge dobot. <laughs> Dígale cuál. Ayo. No bisa dengeleng na wong dadi loro ya. Ayo. Bisa nenteng di pocong ya. Tuku maning oh. Aja irit. Ih, disipe nganggo yo. Yarane ya, bir cap jembut. Ya Allah, tingeli. Ada bae rasanya ku ya. yang ya, ngerso pokoke daging asu pengen ngono karena ada ginjaran. Ragat daging itu ya tai pes Itu tipes ya, ya Tai kan bahannya sangat segar ya. Sekadar gelem lo kan tai ini orang. Ih, pamit. Tai taiga ngelakaken banyu arane mencet are kurang banyu arane tai kelang ah, tai campuran katone ngentut tapi jebulane ampate men arane kapitirit aduh apa kabeh. nih yang orang jadi anggota DPR asuh ya. Asu, asu. Makanya yang ada di anggota DPR pangkaulan. Apa? Hah? Apa? Kaulan apa? Ah, ya. Nadar. yang pangundang Gusti Allah. Jabut dong. Jawane. Cabut nyawan. Si iya, cabut nyawan ini siapa? Kan barang ibu ngomong aja aja banyak keprok botol kayak ibu ngomong. Kabar kabar. Kabar kabar. Waktu lebat. Nyong bisa ngaji yo. Ngaji ya primen. Auzubillahi minasyaitonir Pinter kok. Rasanya kayak panas. Eh. Besok neng suarga nawang mendem beli ya. Langka. Iya wih. Sindene yang jelok nembang ya. Oh, kena. Nembang apa kang? Iya kayak gini besok mati nih mau di suarga sih. Ya. Ya. Hei, lu orang sama teman-teman, koyok. Yes, di sebelah. Di sana ngareni yang meni utangnya, kek, kan. Si ngomong sapa kue? Dia nah, kene ngiringan ke ibu-ibu ke pada ngomong kabe kue. Nah, kue ngomong apa jare, Bu? Ngomong apa, Bu? Jawab, Bu, jawab. Mana? Keprok aku. Darno ya jomblang. Lah ane mendem yang Koyang kau yang dombret. Goyang dong. Ge sawer ge. Ndi sawere awas di. blok eh blok Bagi wong 10. Sewang. goyang dombret. goyang dombret. He goyang dombret. Goyang dombret. JTG pada Aduh. Sama ngerti jauh besok bisa jadi ulama besar ya. Amin amin. Amin. Goyang dompret. Goyang dompret. Goyang dompret. Goyang dompret. Ah, ah. Baju baru. baca nganti mengendur. Hei santri-santrinya, Syekh, kendir penjalin. Oi, oi, oi, oi. Ayo kurang semangat sih. Panjake mau nikah tuli. Hei, prajurit. Oi, oi, oi, oi. Ayo kompas namanya ya. Eh, Belitung. Belitung. Mulai. Hidungnya kentir kabeh apa primin sih? Wong nanti kongkon Belitung kok o a a e o a a e. Kon kie tak kumpulakan ngerti apa ora? Oi, oi. Ngerti? Oi. Ngerti apa ora? Oi. Kayak ngangil nemen ya. Weteng enak. Dadi kon iki dikumpul. Engko kunyo kurung. Lah. Ya, ya. Sregep kayo kesregepen. Ki kon ki tak kundang meneh sote. Oh. Kayak kok kata-kata kata di iki kon menggol kain. Anak kemendan kon yang kain kok wani kon si, Model apa kon tonge? Kayak kon kongkon maring kelurahan Karang Sembuh, ngerti? Oi, oi. Ngerti apa ora? Oi, oi. Oh ya syukur, ngerti oh ya? Oi. Ngerti ora oh ya? Oi. Ngerti? Oi. Ora? Oi. Ah, keprok sisan Pokoknya kon gawe kemen sana nih ya. Hmm. Kon kudu mangkat kape. Iya iya iya iya iya. Kuwi maksude kon aja kesuwen nyang keme. Perintah bapak itu ndak mangkat oke wis ngorong kape ngerti. Selenteng Engko sing nakoni papa guru. Engko ngrana ora wale-wale. Sendang dikebuki ya. Oh. Oh. Ayo kendo kene. Yang ora semangat sih. Bayaran. Iya wis lunas wis transfer. Engko karo Yus ya. Ada ora kelem nilak duit. Pokoke kon saiki kudu mangkat bareng, ora kena kecret, ora kena siji-siji. Saiki kon kudu mangkat bareng ya. Ora kena kon gawe tugale nyong ae ya, kowe. Mulane kon kudu nek Deki tupul pul mari ngendi kabeh ya. Eh, bocah yo makajo. Ayo, bocah. Ayo, Oh! Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Nama saya Warja. warja. Warja. Oh, Warja. Iya. Wong endi, Mas? Eh? Wong endi? Babakan. Oh, babakan. Mana apa sih? Eh? Kenapa? nyong pan maring kelurahan Karang Sembung ya. Hmm. nyekel lurah lenteng ya. Iya iya iya. Nyolong. Nyolong apa? Mustika merah delima. Tapi hmm. nyong ngayong latan orang ki, ya orang ngandel ya. Hmm. sih. Lo kan wong kaya kaya nyolong. Iya iya. Wong wujude kaya silit kepiting. Eh. Primen. Piting ana silitet. Bukan kon pengen urip dideleng dewek kok. Nah. Hmm. Ah. Panembang ya. Iya. Musrik mangkat musrik. Mangkat. Tuh. Tuh, tuh, Karena ngulang awanginan, karena itu. <clears throat> Nah. Lung hmm. dina ratus. Ngapa ini nange? Ayo, musrik ya. பல பிழி prajurit Purwama dendar ditugaskan untuk mencari mustika merah delima itu yang dicari apa itu yang penting berpuasa marilah bergabung dengan saya mencari mustika merah delima ha <laughs> para pilihan prajurit ulama tengah ditugaskan untuk mencari munciknya merah delima itu yang dicari apa itu yang dicari harta marilah berkabung dengan syarat mencari munciknya merah delima <laughs> पे Purwamadenda dihukum kantung yang serentan para keburakan segara oke bos dengan dia di bos punyok nang raimu di dunia. Ngono nang normal, Norman ono. anormal, anormal. Abnormal ya, ya. Terus primen. Kunyuke ngomong karo nangis ki. Kang lupit menungsa isi koper-kopere weruke wan kaya nyong pisang ben kaya iban olong kapan wektune yang mesti nulung sampean ya kuwe kiai pon hebat sing wong jiwa nulung biyen karo saiki wis ejen peti iya bener Hari biyen gue anggerane wong gawe umah padar urunan tenaga pada digotong royong enda dadi upaya paling-paling sega saplokan iya. Anggerana wong mati kemerdek tak siangan ngantikan saiki sih kaya kue lupit. Artine bahwa sing arane menungsa kuwi nyiapaken wadah supaya suatu saat Gusti Allah ngudunakan hidayah atau petunjuk tumrape manungsa enda manungsane wa matafakaru fi saatin khairu min ibadahi berpikir sejenak kanggo gawe ninggalaken barang-barang sing laho, barang-barang sing doraka tumuju marang barang-barang sing diridhoi karo Gusti Allah. Berpikir sejenak bae, sedelat bae, luwe apik timbang ibadah satu tahun tapi brunya. ibadah satu tahun brunya si primen contohnya kira-kira calon bupati kayak nyumbang masjid kira-kira ikhlas apa ora? eh ora ya Wong jare nyong ikhlas ki orangnya telu, orang maksa, orang dipaksa, telu orang terpaksa. Ibaratnya kayak wong ising ya. Kon ngayong tai terus. Oke, kan menungsa aku yang bisa mangan tuh yang bisa ngisi manja rumah sakit pilih si paling penting pimen bisa metu keringet pimen taine lancar uyuwe lancar kue pewi orang macam-macam mikir apa sih motornya yang orang nyuyuwe orang lancar anyang-anyangan orang bisa numpak kok sih lagi numpak motor boran berat ngisi mesti mandek kan penting mata ini timbang motor Nguyong tau kumpul karo bojo blek nguyu punya orang mungkin yang ibu jone nyong. Leren pada-pada metu pada pada bolongane pipane pada tapi kan kental karo ora sejen. Ya, mikir, mikir. Ya. Kau ngomong ke kasar tapi kayak ngana bener deh. Ya. Yang menurut saya kecil sejen, anak sing kaya sampean, anak sing kaya kiai ini, anak sing kaya Kayak iki mbora ya ciptaannya Gusti Allah. Ciptaannya dalangnya ora gak bekon, Ya dalangnya ciptaannya Gusti Allah beda apa Nyong tetap apa kon mana wis mana. Ibu sih kayak seneng dong ya, wes seneng gue sing kanane citakannya wes kayak gue, ya, hmm. seneng kan berapa seneng, ini Sampean mangan ya kan? Ya. Mules petenge Ya. Maring WC ana sing ngongkon bleh. Langka. Karepe dhewek kok ya. Iya, wis ngarani ikhlas ya kowe. Tok le ngertaine metu, tau dieling-eling bleh. Dieling-eling Kita ini yang pirang on ya ngono. Ya ora tau. Nah, kowe sing ngarani ikhlas. Kira-kira ngisting tulitaine dengan kartu nama muni direktur ngono. Kira-kira primen kowe ikhlas apa ora ya kowe? Jauh raya. Iya nyumbang masjid. Harapannya ndak wong mau masjid kuwi pada milih yang jadi bupati kira-kira ikhlas iya, pilih aja bos. Ya ora nah. Oh, ora ikhlas be kadang kala umat sing gragas. Semoga lah kuburane dewek-dewek ora pangom. Terus karena direktur utama kuwi nang perusahaan nang kudune siji direktur utama Pemalang, direktur utama Kota, direktur utama Kabupaten, direktur utama berbus direktur utama, direktur utama kita ini perusahaan model apa kayaknya gua urung-urung bebas goroi masyarakat. Telingnya ya masa gelem, ngomong kentil dilawan. Siapa sih? Wong kanan tuh wong enak. Ini tak wong apik-apik kabeh. Hmm. Manjing suarga jahanam. Iya. Eh nyong teman manjing neraka ora apa-apa manjeng manjing neraka Suka maning manjing suarga Ke, konan ya. Suka manjing suarga lewat lawang neraka apa suka manjing neraka lewat lawang suarga Orang saya dijawab dipikir pengen tekan rumah apa betul nanti kopi nih ya eh yang ngelik ya apa Jadi ya? ya, kupat lenong Tawane bisa ngalah pilus. Hmm, pilus plastik ta ini paling kurang brombo lho. Wis kontak anggap lulus. Lah, lulus pripun gawe Yung mentagay, dadi, gue tok telu. Is. Senajan huli telu, sing penting anak gunane. kenang sebuah negara, arane negara medang pari. Negara medang pari gue rajane sing arane Pangeran Kesuma saiki lagi susah sebab anak bupati arane bupati Patalon kuirpan berontak kepingin gawe negara dewe ayo NII lah ya kue kan NII siapa NII kue negara insya Allah Islam jadi urung pasti ya ngarani Islam rusak melahasi polisi ini oh Si melasannya pimpin, eh terus polisi ini sing demo mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Polisi ini orang nyauri, kok dikira orang Islam. Pan pada bene ngomong Allahu Akbar dikira NII. Akhirnya yang ada Nii para NII ngomong Allahu Akbar. Polisi ini, sami Allah, di mana kita ya. mantan nonton robana wala kalham. <laughs> Demo tiba tak kena kayak sholat. Ya. Terus dipun guys, Wong-wong negara Medang Pari gue lak kasing wani karo Bupati Patalon. Kon mangkat. Mangkat kon apa? Ana unen-unen wong urip kuwi warna telu. Sopan, tegas, sombong kita yang maju gitu. Ayo ngeratan penting. Ngeratan penting ya. Penting Penting. sopan. Sopan gue mau ngadepi wong sing sopan. Tegas. Gue ngadepi wong sing Gurung tegas. Wong sing esi bingung, wong sing esi ngambang, wong sing esi mamang. Sombong ya Sombong gue ngadepi wong sombong. Cari sombong orang oli, Karena sombong gue akeh kusti Allah. Oh, dingin. sombong omongan karo sombong sikap kesejen. Ari sombong omongan kanggone sombong gue apa? Soto gue guyon. gini gini Angger nyombongi wong sing sombong gue hukume apik sebab takabur minal mutakabirin as nyombong nyombong, wong sing sombong kuwe sedekah. Sebagai wong sing sugi-sugi pada sombong kaya ngerora disombongi, mongko akhirnya apa? Ngedek karo wong sing larat. Ya. Bupati Patalon kaya wonge sombong. Ngadirna duite serakah kepengine nang dindi enggal digawe kekuasaan. duit oleh yang dijeki, oh duit duitnya tahu buah halal buah haram anak pepetingan kala sing penting pokoknya neng dunia ini beker neng dunia ini kesohor orang ketang duit oleh-oleh nyupang duit oleh-oleh ngiwa duit oleh-oleh apa mburan orang paham gue anak wong sing duit paham kayak gue ya mulane kon mangkata tumuju marang negara medang pari Sanggup? Ayo ragu-ragu. Eh, saya ragu-ragu kan apa oleh kena beraman kok. Si bisane. Nurut baik kalau kaya itu mungkin lu ya awas. Rika urip dewek bisa belian kalau ora dituturi kiai. Kon karo nyong yang cengkilingan temen. Ya ora. Serendang. Yang melo. Ya. Yang deh. Ya ya wis gimana Iya. kon sanggup sanggup ya nah ya gue ya aja ngomong Allah ngeri insyaallah engko Quran tok insyaallah kadang-kadang gue gawe endah nggih kiai kok enon lah Selamu asri asyid Mawala nama Ya ya Ayo sini Mawala Ya ya Sini Mawala Sini Mawala iya, Ayo sih nih anak kantor sini kalau sini Sama ngomong apa tuh? Lagi donga, orang yang orang jelas Kerenggang-kerenggang kok dah. Rumil lah. Eh? Rumilan nanti. Sing ini wong dong, beda kalau wong dong kena. Iya. Kalau wong dong kena terus sing donga orang yang ngarepe, eh? orang kudu sing didonga kena weruh, paham? Sing meneh. Kenapa? Cuma cuman doang bayang nanti lo kan geger di lebu di tungkak kayak kaya siapa Kok kan dijejek apa? Nyong ora jejek wong matane kon kuru nyong simo nang kene. lo kan ana tungkak mampir neng kene. <laughs> Iya, kiye ke kiye ke mesti kiye kon biasa kon. Eh? Manusia usir. Usir. Ya orang punya usir, karena tercek gegere bukan kau persiapan. Bukan sama dengan ngadepi Bupati Patalon sih ya. Oke latihan ya, latihan oh. Eh ya terima kasih, ngaturun hmm, hmm, Ya, tak cecek bagaimana yang ingin materi rumahnya yang ya. <laughs> Wes arane bil hikmah kaya kowe. Iya, gitu, eh. Ini bisa cara tak kale. Ya pada perkara ana wong jejeran, mau iya, sarung. Iya. Ya, sing siji udut. Lateke nempel ning sarung. Ah. Sing nang iringane nampek pupuk sing ana lateke bes kowe. tujuannya nampak endah sarungnya aja bolong kenang kenang lateke. ya kowe. walaupun ditampak di matur nuwun ya. Ya gue wis pimen caranya ngantem uang tapi uangnya seneng gue gue kaya nih, orang mau pengen dicecek nyong apa, Pet? ayo lah, ora. Apa? Ao. Tahu siapa? Lalu gongan lah kurang ajar jadi gongan cicak nggak saya anak. Iya, iya. Pada cinta tak tercapai kabeh ngemburi. Butuh soalnya dheweke ngerti. Iya, Mungkin duwe penyakit migrain berkepanjangan. Bisa waras ngerti cicak cengelek. Ya ya. Bukan ya. lah kasih wani karo kon. Ya, Pengen dibalakno. Nah. Ya. Siapa kuwi? Eh, ali alih Bukan ali-ali ayo permen. Musimana mana mangkat nggih Allahumma sholli Muhammad teka maring negara medang mari Yang mana gay? Mana gay? aneh. Ya ya ya ya, primen primen primen. Nyai kok sembrana sih. Eh eh. Nyai kok sembrana. Ya ora-ora kudu murid malah nih kiai tok kok kiai pas suatu saat kemarin murid, kok sing apik. Aja kaya kemiyang mrene. Lho kan kendong kan marani sibur. Yang sibure lagi cekik-cekik ya kendongnya marani. Oh, aja aja kaduran tuh. Iya. Hmm. Primen. Salaman ingin. Ya wis. Nah, kira apa kon? Gusti kayong anak ana maksud ya Okay. Ya, nyo, dengan ilmu sing kaya mau kan no. Balang na si sepun. Jadi nyo sing tegal maning grinting, panitian orang bisa ada ngentayin-ngentayin nyo langsung wuh hmm, merasa lewat dan rusak. Wis ngarane ilmu kantong macan kaya kue. Wis kantong macan pimen, kan macan anak kantong. nih ilmu musisat maunah karomah barokah sing Gusti Allah kuwi digunakan namung sepisan tuli keadaannya ora sengaja Nabi Musa alaihi salam kebukna tongkate mergane dalam keadaan terpaksa mergane didesak karo prion ya. prion fir'on fir Fir. On on Fir'aun on, Lambe-lambe Berinangi lati combe Rang-rang Nyong dengan najinyo tutup kon kira-kira ngerti ngen aji sepil angin panggo gawe apa enggak wong adus Mas nyate wis ora bener kan? nyate ora bisa karena kau banding nyolong kelapa ya bisa mabur ya terus ya eh, ya begitu ada tontonan dangdut ada biduan yang diul diul Ayo ser rokok sarbu ayo wes ya, ya mal a'malu bi ya wis ngerti ngerti yo ngerti wis ngerti muni aku muni ora oleh ben kenapa ina mal malu wala mala malu apa malu malu wit Tuli kon tau tau tak mene aji-ajian sing arane aji lembu sekilan. Kurang apa mani? Iya ke. Kon tau pan ditembak wong Belanda. Rengasane sing nembak wis kena padahal kurang sekilan. Nah, selamat beliau. Tamat iyo. Zaman pergerakan. iyo zaman replik. Kau dibacok karo pemberontak. Perengasane sing bacok kena padahal kurang sekilan ki. Si Kiai kurang apa? Kon jaduk apa maning kon. Tapi aja limbu sekilan anu kan ana ora apik iki. Dimensi barang yang pan kumpul karo bojone nyong. perasaan yang wis kena iki, padahal kurang sekilan iki ben ngono kuwi. Ya bojone nyong ngamuk-ngamuk kok. Niat apa ora sih? Raimu dengan yang gue. Orang dicopot dingin aja. Ya aja aja dicopot kayak ali-ali. <laughs> ya wis ya iki bae kon mengko balik sing kene lurua batok kelapa ijo nah iya sing yang seneng iya nah batok kelapa ijo batok kelapa ijo banjur sawise golek batok kelapa iya menika dipun menapake Kon ngomongnya rasa bandek-bandek Kulo niku tiyang Solo. Solo Wetan. Dadi kulo menika teng sedulur kulo rumono teko nang omah lawange nutur terus kulo metu jendole jendelo jendole ya kowe kon loro batok kelapa ijo batoke jeres iki sing temenan nggih Angger ana bolongan, bolongane dirapeti. Yo. <laughs> Sausnya mengono. Terus pripon? Kon luru panggonan sing rame. Pasar. Ya kasar. Ya Saya pasar. Sasampunipun kula menika menemukan pasar. Tapi kata sepundi we patoke disangga nganggo tangan jiwa, mengkonon ojo melo-melo si urusane panjangan ing semang kon maca kelima kelimae mas alipe dawa ngadeg mas Mas mateni sin. Mas. Ping telu. Mas. Mas. Mas. Kasihan Mas. Kakinya mau ngemis. Kiain rokok sampean. Soalnya kiai-kiai kok kan murid ikut ngemis. Oh Kono kepengin nak sebulan dato kaya kaya kaya ya paling paling ada nih ngomong ah. Ngomong ya paling paling ngomong model apa? Sing penting anak ini ya. Yang orang susah disebul tapi sangon ya. Lo yakin dadi murid sampean belas ora tau tingin duit ya yakin. Sampean ki tak jaluk dosane pe ora oleh apa meneh tak jaluk kisah somae we. Belabah kayaknya Tegal belabah Kata ya, tegal gelagah Gimana maju Mau apa sepuluh kayak lopet Angger nyong diudungane kaya mau nyong mandul ngono endah kan, sampean lambene kena untu. Mangane untune wis laka sampean ya. Iya. Untune wis laka li mangan kerupuk lojo. Pimen. <laughs> Melasih. arup. nana Ongkonan apa wis laka ne. Laka ne tak oleh-oleh jagung utuh. tak kraul kraul lah sing panjat iki. Akhire tak main nyong teh ki ana duit 50000 ya mau dipecingi kaji mawi ya pokon alhamdulillah ya Allah puluhan tahun saja kita di santri nepi dengan duit 50000 Moga-moga kaji mawi oleh duit duit seketewu. Moga-moga oleh berkah, oleh tambahan mani. Ya Allah, jasa Allah khairon. Ya Allah, lemah telah Gusti Allah sing balas. Eh, kaji mari ngen sakit zakat ewu muga-muga oleh balasan sing Gusti Allah sepuluh ewu balasan tamu mesti boran yang penting berkah timbangannya apa tapi orang ada berkah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamzah sebentar Gimana nih? Gimana nih? Tambahi. Eh? Kan ditambahi. Oh iya, dan kayak ini orang TK ya? Iya. Uangnya loro lupit karo sendang, lo kan duitnya mau seker. Iya, orang sedeng. Mungkin, mungkin orang sedepan ditambah pasti. Marani wes. Mbok titip manyong mungkin ya. Nah. Nah. Kayak Suparman, Superman, Suparman. Anu lupit pripun tai. <laughs> Pripun nggih. Kuenggo sip gawe jebulane pejine wis rusak Foto kok kena peci sing anti air Nggak nganggo bludru sing nomer sanga loro. Terus nggak lurun asa sajadah ya. Ih, pun wis. Peci siji paling jane 6000 ya. Namewu ping pindho berarti 12, berarti 120. Eh berapa? Rola sewu rola sewu terus engko apa sajadahnya paling-paling den ya wulung ya berarti rola sewu karo wulung ewu dah rola sewu karo bulu, oh rong bulu ewu duit sakit dicukut rong bulu ewu karibu ya telung puluh masih ake ya ah sudah ake ya, ya. cukup bosan sondom non Oh, kelalen dek iki dicek kelalen samu, karo duit peci urung. Urung iya dak dewek kok. Dalam Oh iya, gue nggak sih gaya kan serangannya rokok ke Cisamsu. Kalau gudang garam, mau toko kena Cisamsu nih sabos, gudang garam nih sabos, jarum ekstra nih sabos. Terus mengko gula teh, gula batu telung kilo. Terus mengko sarung sama rindane loro, eh gue ya. kita pada yang lama nih ya. lo kan yang pantau bro pria hemat di daerah umum model apa sama Kiai Wis sarungan. Iki iki ngisi inti korek-korek mesti Dewa ada dalam mengkreng-mengkreng itu kumbamane kok nyambel. Wis dari pada motor mangkat mangkat wis. Mangkat pi mana-mana oke cukup ya jaluk saya ke. Kon paham iki nadoman iki. Sing meme. Hasbunallah. Ya si marahi apa sih tadi? Sama bisa nanya tas kayak orang yang meragukan apa sih marahi siapa kae? Si marahi kon. Orang yang takut si marahi siapa? Le. Kasbun, eh kasbun. Kasbun Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil nikmal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil nikmal maula wa ni'man nasir mutafailun mutafailun hajabat humma hajabat humma hajabat humma hajabat humma mutafailun mutafailun mutafahuma <laughs> anak grandong sakawetan ditolak balik kengetan anak grandong sakakitul ditolak balikan itu anak grandong sakakulot ditolak balikan mulut karena kanom saka elor ditolak balikan alor Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ada teman bi'idnillah bi'idnillahi sholat kembang kilaras paman pipi aja maras dalam entus jelo kewaras wong sakit kerinting udah waras iku ya. nyongon kaken cangkem iki kon gelut karo anak buah Bupati Patalon wani beli kon ngeceh, iya yang meragukan yang pinter gelut apa <laughs> yang urung tahu rukun gelut Percuma yang gelut aku ketangkep polisi manjen bumi Akhirnya aku salah seneng karo wong ora ngajak-ngajak. Parah nih wong ebet dodok. Sikat plek. yang penting laka ini laka bekasnya yang polisi orang Ini Orang nabung macam-macam gampang, kan diparani omahe digelut, digelut nang hmm, tanggane wer. Laporna karo sing nyekel sepentil. Pang si betah urip apa pan ora ya bete. Iya. Ora oh, kan selugune bisa gelut. Coba kita coba dicoba dicoba kayak apa. Eh, ada dalam silike. Dites wong ya pendekar nyonya pendekar. Pendekar siapa pendek keker. Ngandam. Ngandam. Oh. Ngandam. Orang sabaran teman Orang sabar saya ingin segera menunjukkan bahwa saya itu pinter gelut Sehingga kalian iya iya dibusa kok antem antem dase iya Kok potol sih ya tapi mana orang awas hati-hati lo Wah ngerlara sama nih yang temenan temenan sih mantem orang temen Kus hebat is iya ya tekanan teman bareng karo tekan iki sekarang nangis nangis eh? nangis toto kita tangisan dalam kita tangisan luar ya bela diri gue apa apa siji ngandam sing apa tang nangis Eh, Ketelur. Nendang. Apa? Ngepong. Eh. Ping lima mana ngana? Apa? apa? Belayu. Eh. Kaning belayu. Ada mau jual seratus yang ngejar yang belayu. Iya sih. Daripada kau. Tabrak ya orangnya bunuh kediri yo. Kisi karena anteman memanfaatkan tenaga lawan. Ya, kungfu master ya, Jet Li ya, set. Ya. Nah, ya. Google gulune ning kaki. Jurus apa? jurus naga membelit. Oh iya. Atau yang melakukan naga terbelit utang. <laughs> Bisa Wis aja eh, eh, eh, orang bisa. menyatakan bahwa saya bisa bergelut ya wis kok kok kok kok pinter nah kayak gitu ya ya. itu tentang. di samping itu nyongge wis rong puluh loro tahun Rolikur. Apa? Rolikur. Rolikur. Iya. Sing bener kuwi 20 loro. Bisane. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesia ne 20? 20. Selik eh, 200 ditambah siji maning 21 21 ditambah siji maning 22 22 bahasa Indonesia ne. Iya. bahasa Jawa ne 20 loro. rolikur berarti kan salah kok ya wis lah kalau salah. Parah. Ya wis 20 loro lo tahun <laughs> Umure kon berapa ya? Ya terlalu lima Nah lima terlalu lima itu berarti telu Sri Lunggu dunya lara. Nah, berarti kon saya kira lagi nandang lara. Lima Sri Lunggu dunya lara pati. Nah, kon ngayong lara nganti kalangan mati. Tapi langsung maju suarga ayo lewat ya. mimpin kuntulan. Wis. Hebat ya. Allahumma sholli kan iya. ala Muhammad. Sing diwaca kuntulan kan mau tiba ya. Iya. ala Muhammad. Jadi kayak apa mencake? Telengna. Erman fataya saros Iwal musyafar fi Alama fi ila Kai rabbu bisama kola النبي صلوا عليه صلاة الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه خير من فتيا سارا هو المسافر في وراه على ما في ولا إله pesona Lah wong wis ngerti taline kok kedebok ditarik. Ora cokan. Apa? Ora katokan ya. Ora katokan ini. Oh, iya mikir. Ngabdurut na kang eh, elar ban ngisi. Lah, cowok kenapa? ngapa? Ya orang dasare cowok ngisinya orang tau cewek, orang tau cawetan. Ngisi cewek. Ya iya lo ngisi nang cewek kok. Gua apa sih wong garing benang rotok cewek. Ampun, ya, ya makasih ya. <laughs> kuatnya malam ini Menghitung dari kalah Siapa harta Ikut saya menjadi pemberontak Itu yang dicari aman Itu yang penting penguatan Marilah bertemu dengan saya Menjadi pemberontak Menumpuk kebenaran segala pilihan Pengikut tali kalah bisa Siapa ingin halta Ikut saya menjadi pembelontak itu yang dicari apa Itu yang penting berkuasa Malilah bergabung dengan saya Menjadi pembelontak menumpuk kata benda nyang kan iya ah, anak sing ah, lawas sama ah, sing anyar <laughs> sing lawas sing lawas sing bosok bosok bosok ya sing anyar sing anyar tunduk dan ini Allah Ora oh, kon wong-wong ki padha kundang kon ki apa? Nyongke alane maul kan. Paku. Paul kan. Siapa? Paul. Huruf pertama apa? Eh, Cirebon, eh. Tidak, tidak, tidak. Ngalon, ngalon, ngalon. E, e H I J e, K L M N O P. Oh, Paul. Jelas. Em <laughs> bulinare ini siapa? Talik ya talik. Siapa? Talik. Nawabil. Balik. Balik kelaimu kupingnya bocok. Huruf pertama apa huruf pertama? Ya Teo. Teo. Teo. To T O L I K. Nah. Oh, tolik. Tolik ya. Torik. Tolik. Oh. Torik. Iya, Pak. Oh, kan ibu ngomongnya tolik. Ya, yang lebih jangan ngomong ulu. L ya. Iya, Iya. ngomongnya mày mốt hẹp lết có leo leo có leo mà tìm đứng ta Nó nè nè Ai ta bánh ta chỉnh la sở lại mốt tê Cô nguyên nè cô à Em phát huy hăng lên nghe Wait, wait, hey, hey, hey, hey, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait. Wani nghe mà nhung nhung nhung Eh, wani ya. kan Le jajal kon joget kembang bolet bisa apa ora? Eh, eh kaya apa? Iya ya, ya, ya, ya, Saire kan paham, saire. Ya, ini, ini, ini, Ya ngajak kowe ngomong. Lembang yang apa len? Ngajak sing arep kembang bolet. Yo iki ya, ayo. Eh, Mohon eh belakangnya. Kata-katanya Mimin. Yang main bolet. Ah, ah, ah, Ketok iki apa nembang ge? Mantap mantap. Tembang <laughs> balet a ah, a ah. kue saku tambang dawa tambang tawa tekuk telu wangi pahit a ah, a apa ya lupa mau Jal karena joget cebongan ya ma, Ayo mengisi kembang bolet. Karena perapatan jeleng, ya mis. Dari panitia ya. Iya. Hmm, perapatan jeleng harus hmm. Buat Bapak RT Dirja, RT Kasim, RT Rasta, Bapak RT Karma. Hmm, ya, sip kiarane wayang santri plus, <laughs> ya coba pokar gelem gini dan laris nemen yang berpes ya. ya karo silaturahmi maring pondok pesantren Al Anwar soan karo Ki Miftah mau malah apa ul? Anjo, anjo, kenok ngene. ini, ngene. Eh, ini, siap joget kon. Yo, apa menunggu. Tapi ini anaknya aku mahal, mahal. Masih apa lah tulisnya? Ayat wal mijil, plus. tulis. Apa kau ngomong apa ya? tuh nih? Yang banyak kali plus tulisnya apa? Eh. Plus, plus mir. Ayat bukan mijil, anak tulis tulis. Pokoknya plus ic plus dolar. Ya, kan? <laughs> nah, ini lah jumlah saya Iya. Ah, ah. Ya kembang boleh belakang. Iya loh ini. Yang enak ya Iya. Kembang baik kan? Bisa anak sing bayar iki, hmm. kue. Hmm. Padirjan apa? Anu matunangnya nyempal. Iya, uang gerinting ta wonge pra-pra. Tenang bae. Matuke mah kontol ini. Ke nama nih ke sing jaluk lagu. Kok kok kok kok. Oh ya, sabar. Ah, mulai mau ngentuk ya. Omongnya, nah gimana ini memang ngentop lah. Aja ngentop, bobon. Tobok sini, tak boleh. Wes cerita ada jengking disit, oleh ngentuk maning. Tema mune belecon, Mambu apa? Belecon, belecon siapa? Belecon siapa? Ya petasan ayo. Oh petasan mercon ngono. Iya ngono lek kita ngomong L dia. Wes kagian yo. Kembang bolet wong grintik mawoe esagu. Tambang dawan Tambang Jawa ditekuk lu wonnge bait aja elok semmbanggu Yen uang Su pulang ne melu sayang ayah Ayah ayang putus menangis Ponge bayit Terbayang-bayang bayang mata Ayah di saya mama diraja Sayang disayang anak pisan kelewes. Masih bisa joget? Yang apa mending kan joget, Kang. Gimana sih? Lagu berapal Kang yang Kang. Lah, lagu sini mana apa apa? Perapatan celeng. Iya, perapatan celeng. Gantian bon gue, torik, we ya, kan anu. Ya, siap ya. Torik, kamu joget. Perapatan celeng. Penduduk Indonesia senengannya apa? Jaipongan apa? Jaipongnya kena, dangdutannya hijau. <laughs> Bisa apa? Oh, bisa kape. <laughs> Talingnya bisa taling. Apa? Taling. Kancing. Taling. Tarling. Oh, ya, kue bener kue. Tarle Mas Iya, tarle. yang nyobin, Tapi kita mau ngeting mau lah kita ngomong L ya. Wis, ya saja nyocok bae. Ya, lah kan kalau ngenteni tampean. <laughs> Pas nemen yakin no. Wis siap. Ya. Kesawang ning mata anak prapatan. Kami nampak tapi berbahaya. na cô Diễm hay cô cô sắp tóc nhớ ba con con nhớ mấy nhớ nhà mấy cái cái cái cái này này mấy muốn em mà thì không không cái những cái mau kìa mau kìa mau bay mau nhung về ba đi có Boleh susah sa kelot o para penyepala kelot. Eh, ini kan, ini kan. Ini eh, ini kan. Tidak ngajak ya. garubane ketipang ketipang, wong iya kang ngotak Pokoknya tak warai anak apa itu aku bisa jadi dalang kono temenan no. nungang, nuwun Kang, Apa? Matur nuwun. Kira-kira <laughs> anak wong loro mene kae. Menyang iya, iya. ya. Nandang, nandang ya. Apa? Nandang. Main tablet di terik. Ngomong sing jelas nah, apa? Nah, nah. Huruf pertama baru pertama ngomong ul. Oh, Huruf pertama, pertama. Huruf pertama apa? <laughs> Huluk. Huluk. Eh, nah, nah. Huruf pertama nih, nih, nih. Apa? Nih. B. Nih. Beca, beca, beca capeknya ne? oh dadang iya dadang ini mau yang lalu yang lalu ya Iya mana? Dadang-dadang nggak budek. Kok ini nggak ngono apa ngono? Apa? Ngono. Bosok. Ngono enak nih. kau anak kopok ya. Ya. Ah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, señora. Eh, eh, eh. stop, stop Manavik. Stop! Ballandik! Varilandi sampur jahit rubah, pepe, pepe, no, let no, let mana mana lagu. Mana disit, mana disit. Mana mana. Anda. Balik. Aku banget. Semua jauh sepi